serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tizar Sponsen Teknik dan montase Jimmy Mumuh Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-29 ini menampilkan Margaret sebagai Candala Gati, Ashari sebagai Ki Kempang, Wenda Lubis sebagai Kehrupa, Rifki sebagai Kitambirang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Ki Gempang yang berhasil melukai Candalagati. Kemudian dengan sombongnya, ia menghampiri Candalagati sambil tersenyum mengejek. Setelah beberapa saat berbicara, tiba-tiba saja lagati mengeluarkan sebuah debu beracun. Kemudian dengan cepat, ia pun segera menebarkan debu itu ke wajah Ki Gempang. Ki Gempang terhuyung ke belakang sambil mendekap matanya. lagati yang melihat kesempatan itu kemudian tidak menyanyiakannya. Dicabutnya pisau yang membenam betisnya. Kemudian ia hunuskan ke tubuh Ki Kembang. Nah, sudah aku katakan bahwa aku masih sanggup melukaimu sekalipun aku sedang terluka. Hei, keparat! Bunuh wanita itu! Jangan kasih hati, cepat! Bunuh semuanya! Bunuh wanita itu! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ki, Ki Gempang. Oh, Ki. Oh, mataku. Mataku tidak bisa melihat kau rupa. Oh, dadaku rasanya sakit sekali. Tolonglah kau aku ke dalam rupa. Aduh. Iya, iya, Ki. Di dalam aku ada ramuan. Cepat Dorupa, rupa. Aku tidak ingin mati. Aku masih ingin hidup. Eh, iya, Ki. Ayo, Mari, ku Papa. Kemudian dengan setia, Goh Rupa pun memapah majikannya untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah berjalan sambil terseok-seok, Ki Gempang pun dibaringkan di atas tempat tidurnya. Ah, Bagus kau rupa. Ah, Terima kasih atas bantuanmu. Sekarang Tolong kau ambilkan ramuan itu di atas kotak yang berada di pojok kamar ini. Uh, iya, Ki. Goh Rupa tidak segera melangkah untuk menuruti perintah majikannya. Ia justru menatap tubuh majikannya dengan tatapan mata yang licik. Perlahan, ia menarik nafas. <laughs> Inilah kesempatanku untuk menyingkirkan laki-laki tua <laughs> Kemudian setelah ia mati, maka hartanya akan jatuh ke tanganku. Hmm. <laughs> Sungguh malang sekali nasibmu Kempang. uh, <laughs> ah, uh, ah, ini ramuan itu. Uh, uh, bagus kau rupa. Kau memang anak buah kepercayaanku yang uh, baik. Uh, uh, uh, uh, uh, sekarang kau cabut pisau yang bersarang uh, di dadaku ini. Uh, dan setelah itu, cepat-cepat kau taburkan ramuan itu uh, ke, lukaku ini ya. Iya, Ki. <laughs> Inilah kesempatan itu. Pisau ini akan kubenamkan lebih dalam ke dalam dadanya. Iya. Yeah. Ki Gempang menjerit hebat begitu merasakan pisau yang menancap di dadanya ditekan dalam-dalam oleh Kohrupa. Darah berceceran kemana-mana. Sekarang penguasa desa Tamyang itu berada dalam ambang kematian. Kau, kau mengkhianat kau, Kohrupa. Kenapa, kenapa kau lakukan ini terhadapku. Apakah wajar kalau anak buah melakukan hal yang seperti ini dan ini adalah hal yang biasa? Bukan hanya di sebuah kerajaan saja orang bisa saling bunuh dan saling berbuat licik. Tapi di sini pun hal seperti ini bisa terjadi, bukan? Sungguh bodoh sekali kau gempang kurang begitu jeli mengamati anak-anak buahmu. Ah, baik. Baiklah. Kau... Ah, kau memang beruntung, bocah. Tapi ingat, nanti pun kau ah, akan mengalami nasib sepertiku. Tidak mustahil anak-anak buahmu kelak akan membunuhmu seperti kau membunuhku. Lagakmu <laughs> sudah seperti dewa saja, Gempang. Kau tidak perlu mengutukku. Aku rasa sudah saatnya kau mengakhiri hidupmu sekarang. Rasakanlah ini. Yeah! Tanpa rasa iba, Goh Rupa kemudian memutar bagian leher Ki Gempang. Dan seketika itu juga, tubuh Ki Gempang tidak berkutik lagi. Perlahan Goh Rupa meraih ramuan yang semula digenggamnya. Kemudian ramuan itu pun ditaburkan ke tubuh Ki Gempang yang terbujur kaku. <laughs> nah, pakailah ramuan ini Gempang. Aku rasa ramuan ini perlu untuk menemanimu pergi ke alam baka. <laughs> Sekarang yang menguasai rumah dan harta ini adalah Goh Rupa. <laughs> ya, Goh Rupa. Dunia persilatan harus tahu bahwa di desa Tamiang ini ada seorang pemimpin baru. <laughs> Sekarang aku harus menyelesaikan satu tugas, yaitu aku harus membunuh Lagati dan juga Birang Ya, Birang pun harus mampus. Kalau tidak, dia bisa menguasai harta yang sekarang menjadi milikku. Setelah kau rupa berhayal tentang kekayaan yang bakal dimilikinya, ia pun segera melangkah keluar. Sementara itu di luar, suasana masih tegang. Gati masih terus menghadapi anak-anak buah Ki Gempang. luka di betisku ini terasa nyeri sekali. Darahku banyak sekali keluar. apakah aku bisa bertahan menghadapi mereka? Anak-anak, mundur semua! Serahkan wanita ini padaku. Aku mau tahu apakah dia masih mampu melawanku. Hei, perempuan cepat. Ayo, majulah hadapi aku. Sungguh pengecut sekali nyalimu, Kisanak. Setelah aku terluka begini, baru kau menunjukkan dada. Tapi baiklah, Ayo kita bertarung. Aku tidak akan gentar melawanmu sekalipun aku dalam keadaan terluka. Kau tidak perlu banyak mulut. Karena sebentar lagi nyawamu akan melayang di pedangku ini. sesumbar saja dibesarkan. Sementara kau tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Sekalipun Candalagati dalam keadaan terluka, tetapi ia masih bisa melontarkan pukulan-pukulan dan babatan pedang yang cepat. Beberapa kali hampir kita bilang terkena babatan pedangnya, tapi ia dapat menghindar dengan mudah. Dan suatu ketika... lenganku. Jahanam kau iblis betina. Ternyata kau masih mempunyai tari yang tajam. Sekalipun kau sedang terluka. Aduh, Itulah hadiahnya bagi orang yang sombong. Kau tahu bukan? Sekarang siapa candala gati itu? Sekarang kita sama-sama dalam keadaan terluka. Aku rasa seimbang. Ayo, kita mulai lagi ke sana. Setan alas. Sekarang kau tak akan kubiarkan hidup keparat. Ayo, majulah. <laughs> Seharusnya yang maju kau kisana. Kenapa harus aku? Apakah kau takut merasakan tajamnya pedangku ini, hah? Tapi baiklah, aku mengalah. Nah, terimalah seranganku ini. Oh, bagus. Hitam birang sekarang menghadapi wanita itu sendiri. <laughs> bagus sekali. Inilah kesempatanku untuk memusnahkan orang-orang tolol ini. <laughs> Aku akan memerintahkan orang-orangku yang ahli panah. Akan kusuruh mereka membantai habis kitab Birang dan canda lagati. Sambil tersenyum penuh kelicikan, Goh Rupa melangkah mendekati lima orang ahli panahnya. Sejenak Goh Rupa membisikkan sebuah perintah. Dan setelah itu, lima orang ahli panah ini pun masing-masing menarik pusurnya. syukurlah kalau kau memang sanggup menjatuhkannya. Saranku, desak saja wanita itu ke sisi pagar. Dengan begitu kau mudah menjatuhkannya. Ya, tenanglah. Kau tidak perlu mengajariku. Aku sanggup menjatuhkannya dalam waktu yang cepat. <laughs> Oi! Ya, ya, ya. Bagus. Bagus kalau kau memang bisa menjatuhkannya. Ayo, cepatlah Tampirang. Aku sudah tidak sabar untuk melenyapkanmu. Dan benar saja, tanpa disadari Kitambirang, ia pun mendesak Candalagati ke pojok pagar. Koh Rupa yang merasa mempunyai kesempatan baik, ia pun segera memberi aba-aba pada anak buahnya. Nah, bersiap-siaplah untuk melepaskan anak panah, anak panah itu. Bagus. Ini dia. Cepat, lepaskan! Lima buah anak panah melesat dengan cepat ke arah Kitambirang dan Candalagati yang tengah berkelahi. Canda Lagati yang menyadari ada bahaya mengancam, ia pun segera melompat mundur. Namun malang bagi Kitambirang, tiga buah anak panah bersarang di punggungnya. Sekedar permainan kecil, sobat. <laughs> Nah, selamat tinggal. Mana Candalakati? Kurang ajar. Dia tidak boleh lolos dari tanganku begitu saja. Dia harus mampus. Wanita itu tidak boleh diberi kesempatan hidup. Ini akan sangat berbahaya bagiku. Anak-anak, cari perempuan setan itu. Tangkap dia dan langsung bunuh saja. Cepat cari! Ayo, kita Ayo, cari! menyelamatkan diri dulu. Keadaanku rasanya tidak memungkinkan untuk melawan mereka. Ya, tidak apalah aku menyingkir dulu. Yang penting, aku telah berhasil membunuh manusia keparat itu. Aku yakin dia pasti tewas. Karena racun yang kutebarkan cukup berbahaya dan mematikan. Oh. sepertinya terhuyung-huyung akan jatuh. Terkadang ia harus berhenti dan terkadang ia harus berlari dengan cepat. Sementara itu, rembulan perlahan mulai tenggelam di langit hitam dan tanpa terasa sang fajar memancarkan sinarnya. Ayo cari terus. Aku rasa dia tidak akan bisa lari terlalu jauh dari sini. Keadaannya sedang terluka parah. Cepat! Ayo cari. Ayo. Woi, eh, eh, cari cepat. Kurang ajar. Dia pikir akan bisa menyelamatkan diri dari tanganku. Tidak. Tidak bisa. Kau harus mati. Baik, aku akan mencarinya ke arah timur. Siapa tahu dia ada di sana. Dengan hati yang kesal, Goh Rupa kemudian berpisah dari kelompok anak-anak buahnya. Ia berlari ke arah timur. Dan memang benar, tiba-tiba Goh Rupa melihat ceceran darah di atas rumput-rumput basah. Oh, darah. Darah. Ini pasti darah candala Candalakati. <laughs> Iya, sudah aku katakan bahwa kau tidak akan bisa lari dari tanganku setan betina. <laughs> aku rasa dia ada di sekitar sini. Hmm. Aku harus berhati-hati. Oh, aku mendengar langkah seseorang mendekat kemari. apakah anak-anak buah Ki masih mengejarku? Oh, celakalah aku. Bagaimana aku harus menyelamatkan diri? Tubuhku sangat lemah sekali. Sang Hyang Agung, lindungilah aku. Berikanlah kekuatan pada tubuhku. Suara langkah itu semakin dekat dan sepertinya tidak jauh lagi dari belakangku. darah ini sepertinya berhenti di sini. Hei, aku mendengar tarikan nafas di balik pohon besar itu. <laughs> Akhirnya kau kutemukan juga Candalagati. Candalagati, keluarlah dari tempat itu. Aku tidak akan melukaimu kalau kau mau menunjukkan dirimu. Ayo, Candalagati. Ah, tidak, tidak. Aku tidak boleh menunjukkan diri. Aku harus tetap di sini. Dengan begitu, dia tak akan berani mendekatiku. <laughs> baik, baiklah. Kalau kau tidak mau menunjukkan diri. Goh rupa mendekati pohon besar yang berada tak jauh dari hadapannya. Candala Gati memang berada di balik pohon itu, tapi ia tidak mau menunjukkan dirinya ketika Goh Rupa menyuruhnya keluar. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dialami oleh Candala Gati? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.